Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal ma'alif wa hafidhallah fa nafa'na wa bi'ulum fidarin. Amin. Ar-Ridha. Ridha merupakan makom yang sangat tinggi sisi Allah itu adalah makom para wali makom para solehin yang dekat makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil qada'i fardun lazimun. Ridha dengan ketentuan Allah hukumnya adalah sesuatu yang wajib dan harus dilakukan oleh setiap hamba sawa'un kana huluan au murran. Baik ketentuan Allah itu berupa sesuatu yang manis ataupun yang pahit. Wa huwa matlubun fi umuri dunya min faqrin au ghina. Dan ridho itu dituntut bagi seorang hamba di dalam urusan dunianya misalnya seperti kefakiran atau kekayaan au ribhin au khusran dari keuntungan yang didapatkan ataupun kerugian au maradin au seha sakit ataupun sehat au mautin au nahwi atau kematian dan yang lainnya Fabil hadis al-Qudsi anillahi ta'ala gawala Dalam hadis Qudsi Allah SWT firman man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyattakhid rabban siwa'i Barang siapa tidak ridha dengan ketentuanku dan tidak sabar kepada balakku, ujianku serta tidak syukur kepada nikmat-nikmatku maka hendaknya dia mengangkat seorang Tuhan selain aku. Wa sallallahu alaihi wasallam Zaqa iman telah merasakan kenikmatan iman man radiya billahi rabba barang siapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya wabil islami dina dan ridha kepada Islam sebagai agamanya Nabi Muhammadin Nabiya dan kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi apa itu makom ridho? Makom ridho itu adalah makom pasrah, senang, gembira, bahagia, mendapati, menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Bagaimanapun bentuknya itu makam ridho. Dan itulah seharusnya yang tersemat di dalam diri kita sebagai seorang hamba yang tidak mempunyai pilihan, yang tidak mempunyai kekuasaan, yang tidak mempunyai kekuatan untuk merubah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Artinya untuk tidak ridho itu sangat tidak pantas dari seorang hamba. Karena yang ada itu adalah selalu minnah daripada Allah Subhanahu taala. Yang ada Allah berikan kita nyawa. Allah berikan kita orang tua yang menyayangi kita semuanya. Allah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat hidayah, nikmat belajar, nikmat taufik, nikmat-nikmat yang banyak itu semua itu datangnya dari Allah. Dan lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa organ tubuh kita. Dialah yang memberikan kita nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lidah sehingga kita bisa merasakan segala macam kelezatan makanan nikmat sehat, nikmat sesuatu yang kita makan kemudian dicerna dengan sempurna, lalu dikeluarkan juga dengan sempurna. Semua itu merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sedangkan kita apa yang diberikan? Oleh karena di sini dikatakan bahwasanya untuk tidak ridho dan ketentuannya itu tidak pantas. Sama seperti kalau seumpama ada seorang murid kita berikan semuanya, keinginannya, kebutuhannya, terlaksana semua. Ustadz yang memberikan, yang menyediakan semuanya. Kira-kira misalnya kalau seumpama Ustadz suruh murid itu, ayo kamu nanti jam 12 siang menjemur diri di bawah matahari, mau nggak kira-kira? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kenapa kok dikatakan nggak ada pilihan? Malu dia untuk melanggar perintahnya Ustadz. Ustadz menyediakan semuanya, bajunya, makannya, tempatnya, semuanya. Nah kalau itu terkait dengan Ustadz, bagaimana dengan Allah SWT? Apalagi Allah SWT itu tidak menentukan segala sesuatu ketentuan kecuali terkait dengan kebaikan kita. Dan sama sekali bukan yang tidak baik untuk kita. Sehingga pantas jika suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam masjid dalam wajahnya dalam keadaan wajahnya itu ceria tampak senyum di wajahnya sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya ke ya Rasul apa yang menyebabkan engkau itu tersenyum maka kemudian Nabi SAW bersabda ajaban li amril mu'min sungguh mengherankan urusan seorang mukmin yang mengherankan itu bukan semua manusia tapi yang mukmin Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, tidak ditimpakan suatu balak lalu dia sabar, bahwa khairun lah. Itu lebih baik darinya. Dan tidak diberikan suatu kenikmatan kepadanya, lalu dia bersyukur, kecuali itu adalah sesuatu yang terbaik baginya. Maksudnya adalah, semua yang Allah tentukan bagi kita, itu semua yang terbaik. Harus ridho Fem. Setiap hari kita harus ridho. Pada waktu makan, ridho. Bangun tidur, harus ridho. Waktu ngaca, melihat hidungnya pesek atau ancur, hidup ridho. Nah, Fem. Kita melihat keadaan kita yang kurang sempurna, harus ridho. Itu maksudnya. Kenapa? Itu bagi kita, itu yang terbaik. Bagi kita. Jangan sampai kita mengkomplain sebuah ayat yang mengatakan laqad nali insana fi ahsani takwim. Kami ciptakan manusia-manusia itu di dalam bentuk yang sangat indah. Dengan sebaik-baik bentuk. Ah, tapi kenapa kok hidung kita pesek misalnya? Kenapa kok kulit kita hitam? Kenapa kok gigi kita tonggos? Kenapa kok rambut kita rontok? Kenapa kok kita jerawatan, panuan, dan sebagainya? Nah, maka ketahuilah Nggak ada sangkut pautnya dengan ayat itu. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan yang lainnya. Coba, kamu pernah masuk ke kebun binatang nggak? Gantengan mana, cantikan mana sama kamu yang ada di dalam kebun binatang itu? Nah coba, itu maksudnya. Di antara makhluk Allah yang lainnya, manusia itu adalah yang paling baik bentuknya. Bahkan Allah menyerupakan bentuk dirinya itu seperti manusia. Nah, dalam artian supaya menggambarkan kepada kita bentuk yang sangat bagus terkait dengan Allah. Artinya apa? Bentuk manusia itu terbaik. Coba kalau sama kita itu mulutnya seperti kucing, kan monyong jadinya. Gitu. Coba kita seperti gorila, kepalanya besar begitu. Jelek jadinya. Coba kita seperti ontah yang punya kaki empat, nggak punya tangan, nah, kan gak elok kelihatannya. Jadi semua itu maksudnya manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Tapi kalau perorangannya, maka Allah Taala itu menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, dengan suatu hikmah. yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Suatu waktu ada satu orang di mana orang itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan buta matanya. Buntung tangan dan kakinya. Ditambah lagi dia kena penyakit ayanan. Tambah lagi dia kena penyakit yang gurisan tuh. Setiap lukanya itu ada ulatnya yang makan di situ. Nah coba, kita satu saja dari cobaan yang dia hadapi, pasti kita tidak mampu. Buta, buntung kaki dan tangan kena penyakit ayan, ditambah lagi dia itu gudisan, setiap gudisnya itu ada ulatnya. Tahu kan ada ulatnya? Ulat itu ngapain? Dia itu ngorek-ngorek. Gatel sangat kan? Tapi dia mau garuk kayak gimana? Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yang ada cuma pasrah saja. Dia rasakan sakitnya luar biasa, gatelnya luar biasa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira bagaimana rasanya kalau semua kamu gatal kemudian kaki kamu dan tangan kamu di, diikat gimana kira-kira bayangkan tapi subhanallah ketika ada seorang wali min auliyaillah dan dia salah satu wali min auliyaillah juga melihat kondisinya yang sangat-sangat memprihatinkan maka kemudian dia memangkunya membawanya dalam pangkuannya di dalam hatinya dia mengatakan kesian ya orang. Semua cobaan yang berat ada pada dirinya. Sudah sudah demikian dia orang nggak punya lagi, nggak punya keluarga. Sehingga subhanallah si wali itu bangun siuman dari pingsannya lalu dia mengatakan dia ya fuduli wahai seorang yang fuduli kenapa engkau masuk antara diriku dengan Allah taala setelah itu dia mengatakan alhamdulillah alladzi afani mimma btalahum bihi wa faddalani ala kasiri min kata Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku melebihi daripada manusia-manusia yang banyak itu. Sehingga terlintas dalam pikirannya, loh, kok orang ini baca doa ini? Doa itu kan dibaca ketika dia itu melihat ada seseorang yang tertimpa dengan cobaan baik di dalam agama maupun badannya padahal dirinya itu adalah penuh dengan cobaan-cobaan dunia maka dia merasa heran gak kenapa kau baca doa itu seharusnya kamu itu tidak baca doa itu karena semua penyakit semua cobaan semua kefakiran ada pada dirimu maka dijawab dan iya tapi aku mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka semuanya aku masih mempunyai hati yang selalu bertafakur dan aku masih mempunyai lidah yang selalu bersyukur. Nah, itu. Jadi yang semacam itu pun masih Allah berikan kenikmatan. Nah, oleh karenanya kalau seumpama kita dibandingkan dengan orang ini, kenikmatan yang ada pada kita justru melimpah. Sudah melimpah, tapi kita tidak ridho, tidak bersyukur, bahkan kita mengkufuri nikmat Allah SWT. Nah, ini. Nah, oleh karenanya, makom ridho itu adalah makom yang paling tinggi. Makom ridho itu adalah makom taslim, untuk menggugat itu enggak. Su'don itu tidak ada. Kepada Allah tidak ada. Apa yang ditentukan, eh, itu yang terbaik. Dengan berkeyakinan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya tadi. Semua yang Allah tentukan kepada hambanya, semuanya terbaik. Terbaik untuk kita. Cuma kita kan enggak tahu. Bahwasanya kebaikan itu bukan hanya dipandang dengan panca indera banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Yang bisa dijangkau oleh panca indera kan sedikit. Apa? Kebaikan yang bisa dipantau dan dijangkau oleh panca indera. Paling ketampanan, kejelekan, ya. Terus harta benda. Terus apa lagi? Kemewahan, keindahan, sebuah taman. Nah, itu sedikit. Tapi kebagusan, kemuliaan dan anugerah yang Allah berikan tapi tidak tampak oleh pajak itu lebih banyak. Seperti ketika kita sedang sekarang berkumpul untuk menghadiri majlis ta'lim. Yang turun apa? Sakinah. Mana sakinahnya? Kita keluar dari tempat ini semuanya dapat maghfirah. Maghfirahnya kayak gimana bentuknya? Kita akan mendapatkan makom di tinggi sisi Allah. Kayak gimana makom? Nah itu semua itu adalah sesuatu yang terkait dengan maknawi nggak bisa dipantau oleh panca indera. Itu loh maksudnya. Banyak di antara kita yang tidak tahu apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga tidak pantas untuk kita mengatakan kenapa. Oleh karenanya, lihat bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya Ratib radhiyallahu anhu arda. Beliau mengatakan, Lau walam, lau walim, wa kaifa, kauludil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq. Dan lau andai kata ke, lima kenapa? Kaifa bagaimana ini terjadi? Andai kata kenapa? Bagaimana? Ini adalah tiga perkataannya setan itu. Nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Dengan ketiga kata ini loh kita itu beretirot kepada Allah, menentang kepada Allah. Menentang kepada Allah berarti dia ada ridho. Terkait dengan dirinya maupun orang lain. Padahal Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu semuanya dengan benar. Semuanya dengan pasti kebaikan. Semuanya dengan pasti berupa rahmat dan keberkahan serta kebahagiaan. Semuanya. Ya Sambi iya, mengatakan, Ya Rabb, kenapa engkau memberikan aku orang tua semacam ini? Kenapa engkau membentuk aku semacam ini? Itu nggak pantas. Oleh karena lihat bagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW yang paling dicintai olehnya maupun oleh Allah sebagai penciptanya itu adalah al-ubudiyah penghambaan. Kenapa? Al-ubudiyah itu adalah sifat Nabi yang paling dia senangi karena penghambaan itu adalah sebuah kemurnian ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau orang sudah merasa bahwasanya dirinya seorang hamba Allah nggak ada pilihan. Lihat bagaimana seorang hamba sahaya yang tampak kepada seorang Ibrahim bin Adham. Di mana pada waktunya terjadi pacaklik. Sehingga mereka sama-sama melaksanakan sholat istis sisko. Tapi kemudian sebelum mereka berangkat, tiba-tiba Sayyidina bin Adham melihat ada seorang yang sedang bersujud di masjid. Dalam sujudnya dia mengatakan, ke ya Rab, demi cintamu kepada aku, turunkanlah air hujan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin ini. Subhanallah, begitu dia mendengar doa tersebut, tak lama kemudian aku melihat yang namanya awan itu berkumpul Lalu tidak lama kemudian setelah itu turun hujan yang deras. Karena doanya orang itu. Sehingga dia merasa simpatik. Diikuti. Ternyata dia masuk ke dalam satu rumah. Sesampainya dia ke tempat itu, ternyata dia ada seorang budak. Yang dimiliki oleh pemiliknya. Maka kemudian keesok harinya dia pergi untuk membelinya. Ketika dia bertemu dengan tuannya, dia akan membelinya. Dia bilang, aku ingin membeli salah satu budakmu ya merhaba silahkan karena pada waktu itu Ibrahim bin Adham adalah seorang yang punya seorang pejabat maka kemudian dilihatkan satu persatu dia bilang gak ada yang cocok ada satu lagi gak ada sudah ini sudah budakku kalau tidak coba ingat-ingat mungkin ada satu lagi budak kamu kalau ada tapi dia adalah seorang yang tidak berguna nggak punya kekuatan sangat lemah badannya tunjukkan aku kepadanya Ya tunjukkan begitu dia tunjukkan ini ini aku ingin beli padamu. Hanya dijual beli. Setelah dibeli kemudian disedekahkan oleh Sayyidina Ibrahim Adham. Lalu dia meminta kepada Ibrahim Adham untuk supaya mendoakannya. Minta Ibrahim Adham kepadanya untuk mendoakannya. Di saat itulah kemudian Buddha itu bertanya, "Wahai tuanku, kenapa engkau itu membeli itu? Lalu setelah itu engkau merdekakanku Padahal aku ini adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan seperti budak-budak yang lainnya milik tuanku sebelumnya. Maka dikatakan, wahai budak, aku telah mengetahui dan menyaksikan apa yang kau lakukan ketika engkau bermunajah kepada Allah sehingga turun air hujan itu. Apa yang kau pakai, apa yang kau makan, aku akan sediakan untukmu. Apa kata dia? Wahai Ibrahim bin Adham, aku ini ada seorang budak Aku adalah seorang hamba sahaya. Apakah bagi seorang hamba saya ada suatu pilihan untuk meminta kepada Tuhannya? Aku tidak memakan kecuali yang diberikan oleh Tuhanku. Aku tidak memakai kecuali yang dipakaikan oleh Tuhanku. Aku tidak bergerak apapun kecuali yang diperintahkan oleh Tuhanku. Disitulah dia menjadi ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah karenanya. Setelah dia itu mengucapkan itu, kemudian dia meminta maaf kepada Tuannya. Lalu dia sholat, ketika dia sholat, dia sujud, dia minta kepada Allah Ta'ala kal Arab, ya telah terjadi perjanjian antara diriku denganmu. Bahwasanya tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang aku dan dan engkau, hubunganku denganmu. Tapi sekarang sudah terkuak. Ada orang yang mengetahui tentang diriku dan dengan hubu, dengan ber, yang berhubungan denganmu. Maka kalau begitu ya Rob, ambillah nyawaku untuk berpindah kepadamu. Di saat itulah kemudian dia meninggal dunia langsung dalam sujudnya. Nah ini. Jadi penghambaan itu adalah sebuah makom daripada manusia, mukmin, muslim yang paling tinggi. Kalau dia itu mengakui dirinya adalah seorang hamba, maka nggak ada pilihan. Apapun itu, nggak ada pilihan. Gerak, tindak tanduk kita, ucapan kita, itu harus sesuai dengan yang dikendaki oleh Allah. Karena kita hamba saya. Apa yang kita makan adalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita pakai? Yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Gak ada pilihan. Nah, itu maksudnya gak ada pilihan. Kita mendapatkan kebahagiaan. Ataupun sebaliknya. Kesengsaraan. Gak ada pilihan. Kita harus terima kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya ridho. Eh, tapi, sebagaimana sifat-sifat yang baik lainnya, sifat ridho itu tidak mudah untuk didapatkan oleh setiap orang. Bahkan saya katakan kan pada awal mula pelajaran ini bahwasanya sikap ridho dan taslim kepada yang Allah kehendaki itu adalah puncaknya sifat-sifat kebaikan. Puncaknya sifat-sifat kebaikan. Oleh karena lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau sedang berdakwah di Taif dilempari dan lain sebagainya sampai berdarah-darah di sekejur tubuhnya. Di saat itu malaikat Jibril sangat marah dan memaksa bahkan Nabi SAW untuk mendoakan kaumnya di Taif. Tapi beliau tidak mau. Dipaksa tetap dia tidak mau. Sampai kemudian dia mengatakannya. Malam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali. Ini. Ini makam taslim dan ridha ini namanya. Yang penting kau tidak marah kepadaku ya Rabb. Aku tidak akan peduli. Apa yang terjadi pada diriku nggak peduli, apa yang terjadi pada keluarga aku nggak peduli, apa yang terjadi kepada apapun nggak peduli, yang penting kau ridho aku Nah itu, itu magam ridho dan taslim. Eh, nah, jadi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga ketika dia itu dikasih makanan, diberikan makanan baik oleh istrinya, keluarganya maupun daripada sahabat-sahabatnya yang memberikan hadiah kepadanya. Maka diambil makanan itu, dilihatnya, Kemudian diusapkan ke matanya, lalu diciumnya baru dimakannya. Seraya berkata, "Hadza garibul ahdi minallah." Nah, itu magam ridha dan taslim itu. Nah, Sayyidina Ibrahim bin Adham pernah suatu waktu dia ditanya oleh muridnya setelah dia itu mencapai makom yang sangat tinggi melalui segala berbagai macam mujahadah dan riyadhah nafsiyah yang dia dilakukan sampai dia menjadi seorang yang bermakom dengan makom ridho dan taslim. Ketika ditanya, apakah kamu pernah bahagia di dunia? Gue iya. Tiga kali aku pernah bahagia. Nah, ini ini bentuk makom ridho dan tasawuf seperti itu. Kapankah? Yang pertama, suatu waktu pernah aku dalam keadaan musim dingin yang sangat-sangat menusuk, aku masuk ke kota Baghdad. Di situ aku tidak punya teman. Sehingga satu-satunya tempat aku ber lindung dari rasa dingin yang luar biasa menusuknya itu adalah masjid. Tapi setiap kali aku masuk masjid diusir. Lalu masuk masjid yang lainnya diusir. Sampai aku merasa tidak kuat lagi, maka aku tidur, masuk ke dalam masjid dan aku tidur. Berbalut dengan permadani ada di dalam masjid itu. Diusirnya itu kenapa? Karena disangkanya Ibrahim bin Adham ini ada seorang pencuri. Karena pakaiannya pakaian lusuh. Emang dia itu pada waktu itu sudah langsung ditinggalkan jabatannya, ditinggalkan tahtanya, ditinggalkan hartanya semuanya. Kembali pada Allah. Maka kemudian diusir, bangun nih suruh keluar, nggak mau dia, karena nggak kuat dia. Akhirnya apa? Diseret. Sama takmir masjidnya itu diseret sampai keluar masjid. Nah, coba lihat. Diseret keluar masjid itu dia merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, itu. Coba kita diseret. Tahu diseret kan? Nah, diseret itu bukan di pangku bukan digendong. Em, diseret, kakinya itu ditarik itu. <laughs> Jadi seret. Itu kenikmatan yang pertama. Yang kedua, suatu waktu aku ditanya oleh seorang pemuda. Dia seorang tentara yang dengan gagahnya mengendarai kudanya. Dia bangga dengan senjatanya yang dia bawa. Lalu dia bertanya, "Di mana di manakah tempat keramaian?" <clears throat> Maksudnya dia tanya di mana kota gitu loh. Akhirnya aku tunjukkan kuburan. Karena itulah tempat keramaian yang sesungguhnya, kata Sayyidina Ibrahim bin Oh itu sampai sana katanya kuburan, balik lagi marah dia. Diambil gagang pedangnya dipentungkan ke kepalanya sampai berdarah sini ya. Itu kenikmatan kedua yang aku rasakan. Yang ketiga, yang ketiga pernah suatu waktu Aku ingin menyeberangi sebuah pulau. Tapi aku tidak punya uang. Sehingga pada saat itu aku beranikan diri untuk datang kepada pemilik sebuah kapal. Aku menyodorkan diri untuk mengikutinya, tapi aku tidak mempunyai uang. Terserah mau disyaratkan apa, yang penting aku ikut. Yang penting aku berada di tepian pulau yang satunya itu. Katanya dia baik, tapi dan syarat. Apa syaratnya tuanku? Katanya dia. Setiap kali aku turun, naik dak, kamu harus berdiri menghormati aku. Itu saja, Galia, itu saja. Nah, masalahnya enggak itu saja gitu Setiap kali dia itu turun, kan dia pakai baju merah. Lampunya panjang. Jadi culun gitu jadinya kelihatan lucu gitu. Apa yang dilakukan oleh nakoda ini? Setiap dia mau naik, ya dia berdiri di sampingnya tangga itu. Diambil lampunya, dijampak begitu. Setiap turun diambil rambutnya, jambak begitu. Itu kenikmatan yang ketiga. Tuh. Tahu kan kenikmatan? Waktu panas siang jam keempat tuh, mem, ada ustadz yang tidak minum. Minuman yang disediakannya dingin, manis. Udah itu kita minum. Nikmat ya? Itu nikmat. Kamu nggak pernah makan durian. Sudah setahun namanya nggak pernah makan durian. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa satu piring penuh tanpa kulitnya. Isinya saja. Diberikan kepada kamu. Dan dikatakan oleh orang itu, ini satu piring harus habis untuk kamu saja. Nikmatnya. Ah, mereka itu merasakan nikmatnya ketentuan Allah itu seperti itu. Bisa bayangkan? Kalau sudah kita bisa sampai ke batas itu, berarti kita termasuk yang sudah sempurna makom ridho wa taslim. Kita mohon kepada Allah Ta'ala Semoga kita semuanya termasuk yang sampai kepada makom ini. Semoga kita tidak meninggal dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yang sekejap-kejapnya, secepat-cepatnya kita sudah merasakan makom ridho dan taslim. Sehingga kita dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dan ridho Allah, sebanyak-banyaknya makom dan kedudukan sisi Allah, sebanyak-banyaknya makom cinta manusia dan cinta malaikat serta para solehin, على هذه النية كنا دين صالحة ولا مناصر صلى الفاتحة يا ربنا اعترفنا